Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Atqiya ila Tariqil Aulia mengatakan, "Man rama ayyasluka tariqal auliya falyahfadhanna hadhil wasaya amila." Barang siapa ingin menempuh metode para wali di dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus menjaga dan mengamalkan sembilan wasiat beliau. Di antaranya adalah bertobat bersikap kona'ah dan zuhud, mempelajari ilmu syariat, melakukan hal-hal yang sunnah, bersikap tawakal dan ikhlas, melakukan uzlah atau menyendiri, serta menjaga waktu. Wasiat yang pertama adalah taubat, yakni kembali dari sikap tercela menuju sikap yang terpuji. Banyak sekali ayat hadis ataupun dawuh ulama yang menjelaskan tentang pentingnya bertaubat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua pada Allah wahai orang-orang yang beriman, pasti kalian akan memperoleh keuntungan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Syekh Athaillah As-Sakandari menyatakan, Man dhafira bit taubah dhafira bi hubbillah. Barang siapa bertaubat maka ia memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, "Alaika bit taubah li amrayni. Ahaduhuma liyahsulalaka laka taufiqut ta'ah, wasani innama talzamuka taubah litukbala ibadatuk. Kamu diperintahkan bertaubat karena dua hal. Pertama agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena buruknya dosa menyebabkan terhalang dan terhina. Belenggu dosa dapat mencegah kita untuk bergegas dan semangat di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara terus-menerus melakukan dosa dapat menyebabkan hati menjadi hitam dalam kegelapan. Tidak ada kejernihan dan rasa manis saat menjalani ibadah. Bila hati tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bisa menyebabkannya celaka dan terjerumus di dalam kekufuran. Faktor kedua adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa itu ibarat punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilunasi hutang-hutang tersebut dengan cara bertaubat, maka Allah tidak menerima hadiah yakni ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terkait dengan tanda-tanda gelapnya hati, Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Alamatu sawadil qalbi Allah tajida lidh-dhunubi mafza'a." wala litaati mauqi'a wala mau'idati manja'a tanda-tanda gelapnya hati ada tiga yang pertama saat melakukan dosa tidak merasakan takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua saat melakukan ketaatan tidak merasakan bahwa hal itu sangat penting dan bernilai yang ketiga tidak mudah menerima nasihat dari orang lain Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada tiga hal yang dapat mendorong dan memotivasi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengingat betapa buruknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzabal 'abdu tanahha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi." Bila seorang hamba berdusta, maka dua malaikat menjauhinya karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Yang kedua, mengingat betapa dasarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Faktor ketiga yang mendorong kita untuk segera bertobat adalah menyadari betapa lemahnya diri kita. Seseorang yang tidak tahan atas teriknya matahari, tidak tahan atas sengatan semut dan lebah, bagaimana mungkin ia mampu menahan panasnya api neraka, menahan sambetan, menahan sabetan cambuk malaikat Zabaniyah, menahan sengatan ular yang besarnya bagaikan seekor unta. Kalau kita masih enggan melakukan bertobat, melakukan tobat dengan alasan khawatir kembali melakukan dosa lagi, sehingga tidak konsisten di dalam bertobat dan tobat itu tidak ada gunanya maka ketahuilah bahwa kekhawatiran dan pemikiran semacam itu adalah tipu daya daripada setan. Dari mana kita yakin akan mengulangi dosa lagi. Bisa saja kita meninggal dalam kondisi bertobat sebelum melakukan dosa lagi. Adapun kekhawatiran melakukan dosa lagi maka kita harus mempunyai azam, yakni keinginan kuat dan keseriusan untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi dan Allah akan menyempurnakan keinginan tersebut. Bila Allah menyempurnakan keinginan tersebut dalam artian Allah memberikan kemampuan pada kita menghindari berbuat dosa lagi, maka hal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yutimma faqad ghufirat dzunubuka sabilifah kulluha wa hadza azim. Bila keinginan kalian tidak melakukan dosa lagi belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal itu merupakan keuntungan yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, kekhawatiran melakukan dosa lagi jangan sampai menghalangi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Zainuddin Al-Maribiri mengatakan waqih dawaman bil muhasabati allati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Tobat harus selalu kita jaga dengan koreksi diri. Karena dengan koreksi diri kita tahu kelalaian dan kecerobohan kita sehingga bisa segera kita tindak lanjuti dengan memperbarui tobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga harus kita jaga dengan menjaga tujuh anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السافر المصفى في المحشر وعلى آله وأصحابه سادة الغرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى وأتيئوه فإن طاعته أقوام وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واهذروا